mandiri. Uh, pengumuman yang kedua besok uh, pada maghrib uh, pengurus DKM ada rapat sampai isya. Isya dilanjutkan yang uh, perumus tim ekonomi. Sebelum kajian dimulai, mohon merapatkan ke depan. Sap yang di depan pintu mohon dikosongkan supaya saudara-saudara kita bisa masuk ke dalam. Hari ini mungkin uh, karena nanti Ustadz langsung mengisi yang tim penasaran para dai. Mungkin uh, pertanyaan Mandiri. hanya lima ah. yang paling depan yang dijawab. Begitu ah. saja, ya. Tidak tidak belas ya, lima ya. Mungkin itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pengumuman yang kedua itu pada maghrib pengurus PKM بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia Ramadan yang ketua ini merupakan produk hasil etikaf tahun lalu. Beliau ini adalah notaris yang Alhamdulillah sekarang aktif di dalam kegiatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan yang ikut kegiatan Ramadan tahun ini akan aktif lagi untuk Ramadan yang akan datang. Terus menerus begitu kita akan apa? Mencoba untuk melahirkan eh, aktivis-aktivis pejuang-pejuang Islam yang berasal dari masjid, ya, yang terutama dari produk apa? Ramadan. Karena Ramadan harus menjadi satu jalan pembinaan buat kita yang kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan untuk menundukkan hawa nafsu kita sehingga untuk 11 bulan berikutnya kita dapat isi dengan perjuangan-perjuangan Islam. Nah, sekalian saya malam ini tidak dalam rangka menyampaikan tentang Ramadan masih melanjutkan apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu tentang keutamaan daripada dakwah dan sifat bagi seorang dai eh, ketika menyampaikan dakwahnya agar apa yang dicita-citakan dalam dakwah itu dapat tercapai secara maksimal apalagi dakwah yang kita bawa adalah dakwah kepada tauhid dakwah kepada manhaj as-salafus dakwah kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga karenanya dakwah ini harus didasarkan kepada landasan-landasan yang benar dan tepat sekalian eh, untuk bagian terakhir nanti setelah tanya jawab. Tentunya kemarin kita telah uh, menugaskan satu orang santri untuk membahas satu masalah yang disampaikan dalam pertanyaan itu tentang masalah apa uh, bacaan Quran di kuburan akan disampaikan oleh saudara Yudi nanti setelah apa akhir pembicaraan kita sekaligus sebagai wahana latihan buat para dai dan santri kita atau mahasantri kita dan begitu pula saya sudah berkomunikasi dengan DKM, ketua DKM dan sekaligus sudah saya sosialisasikan kepada uh, mahasantri gelombang pertama bahwa untuk setiap kajian malam ahad sebelum saya berbicara akan ada giliran berbicara antara para santri barang 10-15 menit memulai apa, apa pembicaraan sebelum saya memulai sebagai latihan buat mereka untuk kemudian apabila nanti terjun dakwah di lapangan sudah tidak ada risih lagi atau mungkin sudah terbiasa nantinya ya apalagi yang dihadapi ini adalah bapak-bapak yang barangkali uh, sudah begitu berpengalaman di bidang uh, dakwah dan Islam sehingga nanti ketika kawan-kawan para hamasan santri diterjun ke lapangan mereka sudah tidak canggung lagi jadi sekalian eh, untuk melanjutkan tema yang kita bicarakan pada kesempatan lalu dan sekaligus di sini ada kehadiran para dai dari beberapa wilayah e, untuk juga memberikan masukan kepada mereka tepat sekali karena malam hari ini kajian kita masih membahas tentang tema dakwah kepada tauhid yang sebagiannya sudah kita bicarakan pada uh, kesempatan yang lalu. Untuk kesempatan ini saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau menukil dari Syekh Ali Mahfud rahimahullah. Syekh Ali Mahfud ini adalah seorang ulama dari Mesir yang uh, kemudian uh, manhajnya benar dan bagus. Kemudian beliau menulis kita tentang apa ini madarul tidak, suatu bahaya tentang bid'ah yang cukup apa dikenal di kalangan para ulama dan dunia Islam. Karena itu uh, beliau dinukil oleh Syekh Abdul Salam Bali tentang pendapat beliau bagi adab atau sopan santun orang yang berkhutbah ya, atau orang yang berceramah sebang santun orang yang yang berceramah karena hakikat seorang penceramah dan ini yang perlu kita ingat-ingat bahwa sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Syalbani dalam silsilah hadis as-sahihah Rasulullah SAW menyatakan antum kepada para sahabat antum fi zamanin كثيرا علماؤكم قليلا خطباؤكم إن تمسكتم بعشر ما عرفتم هلكتم kalian di zaman yang banyak ulamanya sedikit penceramahnya itu zamannya para sahabat terganggu kalau kalian para sahabat kemudian berpegang sepersepuluh daripada ajaran agama ini maka kalian akan hancur. Karena itu para sahabat menyatakan kepada para tabi'in bahwa kami para sahabat menganggap ini, eh, menganggap satu dosa kecil itu seperti dosa besar. Sementara kalian para tabi'in menganggap apa ini dosa itu seperti se sepotong rambut. Jadi imannya udah menurun. Ya, para sahabat itu imannya apa ini kokoh, Sehingga mereka itu takut kepada dosa. Mereka itu rohdan bin lail, tursan bin nahar. Jadi mereka pendeta-pendeta di waktu malam, tapi berjoki berjoki di waktu siang. Kita malamnya udah menengkur, siangnya molor. Ya, tambah jauh lagi karena itu di masa Nabi yang banyak ulama. Adapun penceramah tidak banyak. Khotib, khotib itu tidak banyak. Ya. Karena memang mereka itu dari seluruh Madinah untuk khutbah Jumat cuma di Masjid Nabawi saja, yang lainnya nggak ada. Jadi semua di Madinah cuma satu tempat. Itu termasuk kemudian dijadikan pedoman dalam mazhab Syafi'i tapi nggak dipraktekkan oleh orang Indonesia. Makanya khutbah Jumat bikin masjid di mana-mana. Karena selain memang membutuhkan itu, karena jumlah umat Islam di Indonesia ini besar sekali. Kalau umpama di Jakarta cuma satu masjid ya nggak cukup, sebesar apapun nggak cukup. Makanya harus butuh banyak banyak masjid itu keadaannya. Jadi makanya di masa Nabi khutbah nggak banyak, yang banyak ulamanya. Kalau kalian para sahabat kata Nabi terpegang sepersepuluh dari agama Islam kalian akan hancur. Walakin saya ala nasi ulama uhum kasirin kutaba uhum. Akan terjadi suatu zaman ulamanya sedikit yang banyak penceramahnya. Kebalikannya. Dan itulah zaman kita sekarang ini luar biasa. Ya, semua orang teramah. Bisa ngomong dikit udah ceramah. Kadang-kadang ngalor judul nggak pakai dasar, tidak jarang ngawur. Ya. Di Jawa Timur ada namanya wakaji show. Wakaji lagi show. Ya. Ini orang memang kerjanya bikin lucu orang aja dalam ceramahnya itu. Kata dia ketika kemudian ada rombongan masyarakat mengantarkan jenazah yang jenazah itu di keranjangnya tertulis la ilaha illallah oleh orang bule ditanya apa itu tulisan yang apa melengkung melengkung itu oh itu artinya jangan kau tanya kemana aku pergi jadi namanya wakadi apa bayangkan kalimat tauhid sudah dibuat candaan seperti itu oleh mereka Nah, karenanya sekalian memang begitulah keadaannya. Banyak penceramah tapi sedikit ulama. Kata Rasulullah, "In tamassaktum bi usli ma'araftum najaitum." Kalau kalian berpegang sepersepuluh daripada apa yang kalian ketahui, kalian akan selamat. Ya. Nah, karenanya di dalam menyampaikan khutbah itu ada adab, ada soban santun supaya apa yang disampaikan itu berbekas menempel di hati apa para pendengarnya sebab kenapa sekian kali khutbah seumur hidup kita yang kita dengar mungkin sudah ratusan kali mungkin ribuan kali seumur kita ini kan setiap Jumat kita mendengarkan khutbah belum lagi waktu-waktu lain kita dengarkan ceramah-ceramah sekian banyak seharusnya kalau kita dengarkan dan kita <clears throat> apa kalkulasi seberapa banyak yang kita dapatkan pasti udah banyak sekali itu ya mungkin kalau dikumpulkan bisa berjilid-jilid kitab itu yang kita dengarkan itu tapi kenapa kok selama ini kok kurang berpengaruh ya itu ada dua kemungkinan cuma kemungkinannya sang penceramahnya kurang ikhlas sang penceramahnya apa yang disampaikan tidak mengena. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, yang mendengarkan, yang mendengarkan hatinya tidak konsentrasi, hatinya lagi sakit, pikirannya lagi apa? Kacau. Apalagi ditambah ngantuk, kita nggak dapat, ya. Sehingga ada apa ini? Kemudian sekian banyak ceramah itu kok kurang terpengaruh dalam diri para pendengarnya itu. Ini perlu dievaluasi juga ini. Tapi sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh tentang itu. Insya Allah barangkali nanti ada. Mas santri yang mau apa? Meneliti tentang itu. Ya, ada masalah apa yang terjadi ini? Ya. Nah, karena di dalam khutbah itu intinya apa? Nasihat Mengabarkan orang yang salah meluruskan orang yang kemudian berpikiran tidak benar meluruskan orang yang berperilaku yang salah kemudian mendorong orang untuk lebih berbuat lebih banyak lagi dalam kebaikannya sehingga dia harus kemudian mempengaruhi jiwa orang yang mendengarkan dia harus membersihkan hati orang yang mendengarkan jasmi si otak yang orang yang mendengarkan. Sehingga untuk itu nggak cukup cuman hanya sekedar dalil, tapi juga tahu bagaimana kebutuhan dari masyarakat pendengar itu. Sehingga antara apa yang disampaikan dengan daya terima para pendengar itu bisa menjadi apa? Satu kesatuan yang kok. Karena itu diperlukan selain dalil gaya penyampaian bahasa penyampaian sopan santun dalam penyampaian dan kejiwaan dari sang penyampai dan memahami juga bagaimana kondisi daripada kejiwaan mereka yang sedang disampaikan setelah itu. Nah itu Syahli Mahfud menyebutkan ada 10 sifat Ya, 10 sifat kapan saja khutbah yang dianggap bisa berhasil. Yang pertama bahwa khutbah itu mengandung pemikiran yang tepat memecahkan masalah secara akurat menampilkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya, makanya aku terus, harus apa? Intinya bagaimana masalah-masalah yang ada di masyarakat itu dipecahkan dengan jalan menampilkan kebenaran dan meruntuhkan apa? kebatilan. Namanya kalau kita berada di masyarakat yang memang penuh dengan permusuhan, masyarakat yang kemudian kurang bersatu. Maka kita perlu membicarakan tentang bagaimana arti daripada persatuan dalam umat Islam menurut Al-Quran, menurut Sunnah, menurut realitas kehidupan umat Islam sebanyak sejarah, terutama di masa Rasulullah dan para sahabatnya itu. Ya, dan itu mengandung dua hal. Yang besar pertama mengandung kekuatan dalil, yang kedua mengandung apa? Kekuatan logika yang memahami dan memecahkan masalah yang ada di masyarakat itu. Nah dengan itu sehingga masalah menjadi jelas. Yang tadinya remang-remang, yang tadinya tidak jelas menjadi menjadi jelas. Sehingga seorang ketika keluar dari pengajian itu, dia tidak mempunyai beban di pikirannya yang mengganjal. Tidak mempunyai syubhat yang menggoyang hatinya sehingga imannya apa? Tergoyahkan. Apalagi kita hidup di masa yang banyak syubhat seperti ini. Kemudian yang kedua, yang kedua, kejujuran di dalam menyampaikan. Kejujuran di dalam bahasa. Itu akan sangat berpengaruh kepada para pendengar dari ceramah itu. Sekaligus memberikan contoh yang baik. Ya. Ada satu kejadian saya melihat bagaimana seorang penceramah dia berbicara tentang filsafat Allahu Akbar. Waduh, ya, bahasanya betul betul-betul hebat. Judulnya juga filsafat Allahu Akbar. Dia sambil berkata tentang Allahu Akbar dengan bahasa yang berapi-api. Kemudian saya mengunjungi, tapi tutupnya panjangnya begini. Bagaimana dia satu sisi mengajak orang kepada Allah Akbar, tapi dia sendiri mengikuti jalannya syaitan. Ya, makanya kufur itu tidak boleh lebih daripada 40 hari harus dipotong itu. Nah ini penceramah Allah Akbar kiri tangannya begini bukunya tidak tepat sama sekali. Dia lakukan contoh. Ya. Sehingga ada orang mengatakan saya menerima omongan kamu, tapi saya mengingkari perbuatan kamu. Coba itu. Ya, harusnya antara ucapan dan perbuatan seimbang. Nah, ini termasuk mendukung keberhasilan dalam khutbah itu. Dan itu akan apa ini berpengaruh dalam diri para pendengarnya. Sehingga apa yang disampaikan adalah hakikat yang sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat angan-angan atau utopia. Apalagi kemudian sesuatu yang tidak jelas. Ya, menambah orang tambah bingung. Nah, ini jelas apa kerja yang yang gagal kalau sampai itu terjadi. Sehingga ketika uh, metode yang kedua ini diterapkan, orang itu hatinya tenang dia Mantap dia ketika menerima kajian itu. Tidak ragu dia. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Sampai begitu percayanya apa yang dia dengar, sehingga apa yang dia dengar itu disampaikan kepada istrinya, disampaikan kepada anaknya, disampaikan kepada kawannya. Terus begitu. Itu berarti dia apa? Terpengaruh dengan apa yang dia dengarkan dalam ceramah itu. Kemudian ketiga, yang ketiga yaitu menggunakan cara pendekatan yang baik ya tidak dengan bahasa kasar tidak kemudian dengan cara menjelek-jelekkan tidak kemudian menyakiti hati tetapi dengan tawadud bahasa-bahasa kasih sayang dengan apa ini eh, bahasa yang lembut, bisa dicerna. Logika yang apa ini eh, yang sedang-sedang saja, tidak terlalu sulit, ya. Tetapi menunjukkan semangat yang tinggi. Karena Nabi SAW itu beliau dalam penyampaiannya halus, tetapi kadang-kadang beliau menggelar suaranya seperti apa? Memberikan komando ya, kepada pasukan. Itu tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi. Apalagi kalau Rasulullah menghadapi orang yang jahil. Beda. Rasulullah menghadapi para sahabat dengan menghadapi orang jahil. Kalau para sahabat yang mengerti, Rasulullah bisa keras. Dalam riwayat Muslim pernah Rasulullah SAW melarang seluruh sahabat yang tidak beriman karena pertanyaannya udah lewat batas. Ketika dibuka tanya, pertanyaan nanya, Ya Rasulullah siapa saya? Siapa kamu? Ya kamu ada bapak kamu. Ya, itu kan pertanyaan nggak bermutu. Ya, sampai pernah tidak orang bertanya semuanya. Pernah itu. Tapi ketika kemudian ada orang badu datang masuk masjid, tahu-tahu di pojok sana dia kencing. Kalau masjid, Coba, saya nggak bisa bayangkan itu kalau itu jadi desa. Itu bisa jadi arang tuh orang. Hah? Itu orang jahil. Sahabat pun akan bereaksi ketika melihat itu. Karena Rasulullah stop dia. Jadi selesai. Kalau sudah selesai, panggil sini, kamu ambil air, kamu siram. Ya, ketika sudah selesai kencing, lihat masjid ini. Orangnya dipanggil, kemudian sebagian ambil air siram. Beliau sering ingatkan, كان انت جاهل هل في اجرت انت؟ ما زلت Alhamdulillah Ustaz Alhamdulillah eh, Jadi banyak yang ketiga adalah Melakukan pendekatan yang baik dengan Para pendengarnya Terutama kepada orang yang jahil Sehingga orang badu yang kencing dalam masjid itu Ketika dipanggil oleh Rasulullah Beliau menyampaikan ini adalah masjid dibangun bukan untuk dikotori. Masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang mengkotori apa? Masjid. Di dalamnya ditegakkan salat, zikir, kajian, dan lain sebagainya. Nah itu berarti memang karena ketidakmengertiannya. Nah, kalau itu terjadi, perlu diingatkan ketika kemudian Rasulullah SAW dalam satu khutbah Jum'ah tiba-tiba Utsman masuk ke masjid nggak pakai salat tahiyatul masjid langsung duduk langsung Rasulullah tegur kom ya Utsman sali rakaatnya dia nggak tahu diingatkan oleh Rasulullah meskipun dia dalam khutbah dia menyadarkan orang lewat khutbahnya itu sehingga orang itu Utsman langsung salat, dan itu menjadi pelajaran bagi yang lainnya. So, berarti kalau masuk masjid meskipun imam sedang khutbah tetap harus salat tahiyatul masjid. Ya. Termasuk pada saat orang azan waktu Jumat imam udah naik. Assalamualaikum. Ada yang azan. Kan? Waktu Jumat si fulan masuk ke masjid. Mana yang lebih dulu? Dengarkan azan atau waktu kita tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Karena itu wajib baginya. Ya. Nah, pernah Rasulullah SAW dalam khutbah tiba-tiba datang orang kampung yang mengatakan ya Rasulullah dari pintu itu mengatakan Rasulullah sedang khutbah Dan katakan, Ya Rasulullah, halakatul amwal, harta kami sudah hancur, binatang kami sudah mati, ha? kebun-kebun kami kering, sudah tidak ada air hujan. Minta dong sama Allah supaya turun hujan. Ya? Itu kejadian. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, Ya Allah turunkan hujan kepada mereka. Mereka membutuhkan hujan itu. Sehingga saat itu turunlah hujan yang terus sekali. Sampai kebanjiran. Datang lagi ke orang Rasulullah juga. Ya Allah kita ada kebanjiran ini. Mereka semua. Ya. Doain supaya apa? Dihentikan. Kelewatan dah. Rasul gaya Allah Allahumma awalainya. Singkirkan itu ya Allah kata pada tempat lain. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ya, namanya apa? Tawajud. Tapi dengan penuh apa? Kewibawaan. Dengan penuh kehormatan. Dengan penuh apa? Menjaga tata krama di dalam berkhutbah. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di dalam khutbah itu tidak perlu mengharapkan amplop umpamanya. Wah ini kalau saya khutbahnya kenceng pas amplopnya gede ini Wah ini bahaya ini. Ya, tidak boleh begitu. Nah, karena yang mengharapkan orang-orang kaya, saya akan sambutkan ceramah yang kelas elit. Jadi dia bikin ceramah ada kelas elit, kelas menengah, kelas bawah. Nah, ini bahaya ini. Ya, berarti tidak ikhlas karena Allah SWT. Tidak betul ya kemudian sifat yang keempat ribat atau jahsi wa shidat wa shidat qalb karena khutbah itu hatinya harus kuat jangan cengeng kalau jadi imam cengeng dulu artinya sholat sambil nangis tidak bagus itu malah kita ada khutbah <laughs> ya nggak kena Ya. Jadi memang kalau khutbah harus tegas keras artinya itu harus kokoh gitu. Ya. Apalagi kalau membutuhkan untuk membangkitkan semangat. Ya. Artinya harus teguh. Kan ada artinya orang yang teguh, ada yang lemah, ada yang lunak, lumer, ada yang gitu. Bukan maksudnya lumer karena keringetan terus, berarti jantungan bukan. Dan memang apa? Dia tidak punya apa? Keberanian di dalam menyampaikan kebenaran. Dia masih ingat takut. Oh, sana ada jenderal. Oh, sana ada. Dia ketika ngomong, mikir siapa ini yang di depannya ini. Gak usah mikir. Sampaikan yang benar itu. Ya, kadang-kadang orang itu terpengaruh dengan yang dipandang. Iya, pengalaman bagi kita kan yang sudah biasa ceramah suka begitu ya waduh ada Ustaz Anu ini ya umpamanya atau Ustaz Fulan atau apa Profesor ini terus kemudian apa dia jadi keder kemudian tuh Profesor ngantuk sambil apa dia takut dikoreksi biar ada kalau memang salah kita dikoreksi jadi apa dia apa artinya apa teguh tidak terpengaruh dengan keadaan. Kemarin itu ada khutbah Jumat di sini, pas ada pengawalan untuk pada gereja-gereja itu pada malam tahun baru apa itu. Sini ada pasukan gegana banyak sholat Jumat sini. Ya. Saya mau lihat ini penceramanya ngeder nggak, keter nggak, berubah nggak dia. Ya ternyata semangatnya malah kenceng. Oh, berarti dia mau menceramai kekana-kekana ini. Eh, jadi apa artinya? Tangguh itu, bagus. Ya, nggak kendor dia. Kemudian yang kelima, penyampaiannya nggak memaksa, nggak ngada-ngada. Ya apa adanya. Ya, dia tidak apa? Tidak memaksa, tidak ngada-ngada, apa adanya disampaikan namanya badiha ya berarti apa tidak dibuat-buat yang kelima dia menyampaikan apa yang dia tahu dia sampaikan yang dia tahu dia nggak sampaikan ya dia nggak buat-buat nggak ngarang-ngarang saudara-saudara dulu ada orang ahli ibadah dia ibadah sujud sampai 70 tahun. Lah 70 tahun nggak makan, nggak minum itu gimana itu? Sujud kok 70 tahun bayangkan itu. Itu nggak masuk akal, ngarang itu. Iya? Nah hal seperti ini tuh mungkin mereka nukil itu paling banyak di dalam kita beratun nasihin itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang berlebihan ya udah terus nggak diseleksi lagi ya sehingga apa yang dia sampaikan merupakan sesuatu yang memang pantas untuk disampaikan. Eh, sebab kadang-kadang orang ketika dalam khutbah itu, itu dalam pengalaman itu ya, dari pengalaman itu, dia sudah menyiapkan ini, saya akan menyampaikan ini. Tapi titik-titik muncul. Ada hal-hal lain yang memang bisa melengkapi itu. Tapi dia ngukur cocok atau nggak cocok, nyambung atau nggak nyambung ini. Ya, meskipun dia bagus, kalau nggak nyambung ya jangan. Ya, kalau nyambung apa? Kecuali kalau anda punya karoma kayak Umar bin Khattab. Umar ini khutbah lagi khutbah, saudara-saudara begini. Lagi khutbah ini, tahu-tahu omongannya nggak ada omongannya sama sekali. Kalau masukan, hei konong, hei konong. Gak nyambung. Apa ini? Ternyata pada saat yang sama pasukan Khalid bin Walid sedang apa? Mengalami kesulitan karena sedang apa? Diserang oleh musuh. Dia kasih komando dari khutbahnya itu naik gunung, naik gunung. Tidak nyambung dengan khutbahnya itu. Nah itu namanya apa? Karena padahal dia di Madinah. Ya. Kecuali kalau antum punya karomah kayak begitu. Kayaknya masih jauh nih karomah kita ini. Ya. Nah kalau ada kayak begitu ditanya, ada apa kok ngomongnya begini kok jadi begitu? Oh saya dapat karomah, berarti ngarang itu. <laughs> Kalau dia ngomong karomah berarti ngarang itu. Jadi karomah nggak usah diceritain. Yang keenam, apa ini bahasanya lancar. Ya bahasanya lancar. Tidak kemudian bertate-tate apalagi megat-megat oh oh oh oh ya meliru gak nyampe-nyampe oh enggak ya jadi orang punya gebuk aja itu cepat-cepat ngomongnya itu kelamaan ah, ah, ah, ya itu juga nggak bagus jadi bahasa harus apa lancar makanya dilatih biar orang itu pinter kalau nggak dilatih nggak keluar itu di tempat saya dulu ada ulama besar. Kayu ngarang luar biasa, karangannya terkenal betul. Ya. Tapi kalau khutbah terus gak keluar, keringetan keringetan lemes, terus gak keluar. Ilmunya ini yang banyak itu gak keluar. Kenapa? Gak terlatih dia. Makanya itulah perlu latihan itu. Ya. Atau ilmunya kebanyakan isinya gitu ngomong mengalami itu juga nggak cocok ya. jadi apa khairul kalami maka wajal sebagai baik ucapan itu padat ringkas apa mencakup ada juga kita temukan anak-anak pesantren Baru ceramah atau khutbah di kota. Dia menggunakan bahasa-bahasa modern. Dia sendiri nggak ngerti apa itu maknanya. Karena dia ambil dari apa nih? Dari majalah, dari kata-kata modern. Itu apa nih? Saya lihat kadang-kadang itu muncul. Apa maknanya? Saudara-saudara kita jauh dari hedonisme. Dia ngerti apa itu hedonisme itu. Asal pokoknya bahasa asing aja pokoknya. Nah itu kan memaksa diri namanya ya kemudian ke ketujuh ketujuh dia cerdas di dalam membagi pembicaraan karena orang yang hadir itu ada orang pinter ya kelas apa elit istilahnya kan ada orang menengah ada orang yang kelas bawah saya masih sesi pendidikan Kemudian di sana ada S3 ada S2 ada S1 ada tulisan SMA ada yang cuma S3 itu paling berat itu kalau gabungin kayak gitu itu ya bagaimana anda bisa memuaskan semuanya saya pernah ngalami itu di Sumatera di Sumatera Utara di Medan di UMS UMS apa namanya di Universitas Sumatera Inggrisnya Sumatera apa? Kusuk. Inggris Utara apa? Sumatera Utara ya, Kusuk. Itu di gedung besar bicara ini yang ada ini acara ini anak-anak dari pesantren belum pernah mengadakan seminar di perguruan tinggi mereka jadi panitia saya disuruh sebagai penceramah bapak pembicara tunggal dari pagi sampai sore mulai jam 9 sampai jam 4. Saya tanya, ini ada pembantunya? Enggak ada Ustaz. Ada pembicaraan? Enggak ada, cuma Ustaz sendirian. La haula wala quwata Bayangkan. Nah yang hadir anggota DPRD, nah, mahasiswa-mahasiswa, politik ke S2, ada S3, ada S itu dicampur semua itu. Itu semua orang-orang pintar ya kan. Lah panitianya anak-anak pesantren. Gimana cara ngaturnya ini? Kalau saya gaya seminar, ngantuk ini. Ya, udah deh, keluar gaya seminar, gaya silatnya, gaya apa, ceramahnya, keluar semua. Sebab waktunya panjang. Jam 2 udah gak kuat saya. Maaf, saya udah teler dan saya gak bisa lanjut lagi. Sendirian. Jadi itu berarti dia tidak bisa membaca keadaan. Ya. Jadi kemudian kita bisa harus apa menyampaikan sesuai dengan porsi masing-masing untuk yang ilmuwan apa kita bisa masukkan ya untuk berdagang apa yang kita bisa masukkan ha untuk masyarakat awam apa yang bisa kita masukkan kita bagi-bagi kalau perlu waktunya satu jam bagaimana bisa masuk semuanya tercover ya itu perlu diperhatikan itu itu kembali kepada kecerdasan daripada sang khatib jadi kalau khutbah jangan cuma lihat teksnya toh. Tapi nggak lihat keadaannya di ini ada orang khutbah, oh, iya, iya. pada ngantuk, banyak-banyaknya tidur bilang sebagian besar. Nggak diurus sama dia. Pokoknya tugasnya baca selesai udah. Nah, ini berarti nggak tahu, nggak tahu keadaan itu. Makanya Ibnu Umar mengatakan dalam Muslim, umirna ma'asyur anbiya anukalliman yas'ala qadiyakunihim. Kami para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ya, sesuai dengan kadar akalnya. Kadang-kadang kita lihat bagaimana dalam satu khutbah atau ceramah ada gabungan orang-orang kaya dan orang miskin. Ini dua hal yang berbeda kan. Kalau orang kaya gengsinya tinggi, ya cinta sama hartanya setinggi langit. Sombongnya jangan tanya, ya. Penampilannya wah. Isi lain orang miskin, ya dia rendah diri. Kadang-kadang apa? Apa ini? Eh, penampilannya kumuh, ya Kedua-duanya ada dalam hadis itu. Nah, bagaimana Anda bisa mengarahkan itu? Supaya kena yang sini, kena yang situ. Rasulullah SAW pernah. Ditanya, didatangi sama orang-orang miskin. Ya Rasulullah, ada ahli ujur, ahli ujur bil ujur. Ya Rasulullah enak orang-orang kaya itu, mereka paling banyak pahalanya. Kita orang miskin kalah terus sama mereka. Nah, mereka dulu sama Rasulullah ya kata Rasulullah kamu kepingin lebih dari mereka iya kami lebih lebih lebih ya Rasulullah Yaudah kalau ada sholat baca subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah wakil 34 Kamu kalau kamu melakukan itu Kamu bisa melebihi mereka Nah mereka praktekkan Ketika sudah praktekkan orang-orang kaya dengar Mereka praktekin juga hmm? Akhirnya orang miskin datang lagi Ya Rasulullah mereka ikut juga sama kita praktekin juga. Nah, kata Rasulullah, lalu kafadullah yu'ti may yasha." Itu karena Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Ya. Jadi memang ada orang itu bisa beramal dengan hartanya, bisa beramal dengan tenaganya, bisa beramal dengan idenya, bisa beramal dengan waktunya. Ya. Macam-macam macam-macam orang itu. Makanya banyak di antara para sahabat yang kemudian ahli siam. Yang lainnya ahli qiyam. Ahli puasa, ahli malam, ahli jihad, macam-macam. Termasuk Ibnu Mas'ud itu yang diketahui tidak terlalu banyak puasa. Tapi jangan buat alasannya nggak suka puasa ini. misalnya kenapa kamu nggak nggak jarang puasa? Iya saya orang ini orangnya ngelihan nggak kuat apa lapar. Tapi saya ibadah kepada Allah dengan cara yang lainnya. Bisa begitu. Ya, sesuai dengan apa? Karena dia orang yang kurus. Abdullah masih itu orang kurus. Sang kurusnya ketika satu kali para sahabat lagi butuh apa? Kurma, langsung dia naik. Nah, apa? Pohon kurma ngambilin kurma buat apa? Sahabat itu. Dilihat kakinya kelihatan kurus kecil ya. Jadi ketahuan, eh, kakinya kecil. Ya, Kata Rasulullah, jangan kalian mentertawakan kaki Abdullah Mas'ud. subuh demi Allah, kaki dia lebih berat daripada gunung Uhud itu. Ya, makanya nggak boleh melecehkan saudaranya. Ya, kemudian bisa saja umpamanya, umpamanya kalau ini orang kaya, orang miskin, kalau bicara duit nggak nyambung. Iya, kalau bicara saudara-saudara, keluarkan zakat, nggak cocok. Kalau miskin, gimana keluarkan zakatnya? Ya, boleh saja saudara yang kaya keluarkan zakat, yang miskin, yang miskin menerima zakat, bisa nyambung. Nah, kalau umpamanya nggak ketemu itu, bicara tentang mati, semua kalian pasti mati. Umpamanya kan, bicara tentang mati, kena semuanya kan? Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, kena semuanya. Nah, makanya cari tema yang apa? Bisa apa? mengena semuanya begitu. Kemudian ke delapan itu kepandaian di dalam menggugah semangat orang. Kepandaian dalam menggugah semangat orang. Kepandaian di dalam menggerakkan apa perasaan orang. Yang hebat itu ada Ibu Jauzi. Dalam hal seperti ini, Ibu Jauzi itu hebat Ibnu Jauzi ini seorang ulama ahli dalam semua bidang. Dia tafsir ahli, hadis ahli, sejarah ahli, apa ini bahasa ahli. Pokoknya ahli semua ini. Kalau dia ceramah, subhanallah, yang hadir minimal itu sampai 50 ribu, minimal itu. Dan waktu itu belum ada apa? Belum ada apa? Nik. Belum ada sound system. Yang ada sampai seperti itu. Dan dia bisa bikin satu saat orang tertawa, satu saat menangis. Dia pandai membawa, membawa apa perasaan, perasaan orang. Itu termasuk khotib yang yang berhasil. Ya. Nah, sehingga orang itu dibawa kalau dia bicara tentang cinta, wah, semenjak hatinya. Semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban. Ya, kalau kemudian apa? Dia lagi bicara tentang kufar, tentang kekuatan lawan. Tumbuhkan rasa benci dalam diri orang itu terhadap kekafiran itu. Nah ini orang hebat ini. Dia mampu apa membawa perasaan orang. Kan orang itu yang paling kan mainannya perasaan itu. Apalagi nah, perempuan kan. Perempuan itu yang paling dominan perasaannya. Tapi laki pun dalam ceramah seperti ini perasaannya dominan betul. Nah makanya inilah pandai-pandainya di dalam bekerja itu apa? Membawa perasaan orang itu. Ya, karena ketika bicara tentang apa? Kesedihan, tapi ceritanya yang membuat tertawa. Ketika bicara tentang tertawa, bawanya contohnya yang sedih-sedih, nggak cocok. Ya, masing-masing dengan apa? Dengan kadarnya. Ya, kita dia bicara tentang keberanian, orang itu timbul keberaniannya. Begitu. Ketika bicara tentang rasa takut kepada Allah, sehingga melahirkan orang itu pada timbul rasa takutnya kepada Allah. Jadi apa perasaannya apa digugah olehnya. Kemudian yang kesembilan, luasnya wawasan bagi khutbah yang dia sampaikan. Dan ini uh, membutuhkan apa bacaan yang banyak dan pengalaman yang luas. Dia bicara tentang dunia, dia bicara tentang akhirat. Ya, jadi dalam khutbahnya mengandung apa dunia dan akhirat. Ya, kadang-kadang banyakkan khotib bicaranya akhirat dulu, dunianya nggak disinggung. Kayaknya dia itu di alam akhirat aja itu, nggak cocok. Ya, jadi kita bicara akhirat tapi dari apa realitas, dari realitas. Ini penting sekali itu. Jadi apa? dunia dan dan akhirat. Dan itu nanti apa bagaimana seseorang itu bisa mampu seperti itu dia disebutkan nanti bagaimana bekal-bekal seorang apa khatib atau dai itu yang harus memadai. Makanya seorang khatib itu perlu dia tidak hanya menguasai satu bidang, tapi menguasai bidang-bidang yang lainnya. Makanya kita untuk apa ini pendidikan para mahasiswa kita itu meskipun masing-masing sudah ada spesialisasinya, ada spesialisasi akidah, ada ilmu Quran, ada ilmu hadis, ada fikih dan sebagainya, tetapi masing-masing menyampaikan ilmunya di depan yang lainnya sehingga apa bidang-bidang lain mendengarkan apa yang yang apa yang disampaikan oleh spesialis tadi itu. Jadi yang ke-10, yang ke-10 ah, penampilan pakaiannya, ya wangi badannya jangan jadi itu baunya ke ha? apok dan sana ya ya Allah ini khotib bau banget dan belum dengar omongannya udah apa udah ngelepeh duluan dia iya jadi apa terus gaya bicaranya jangan berlebihan apa dalam apa dalam ceramahnya ada orang main silat gitu ya masing-masing dengan kapasitas dan kadar yang yang memadai ya e, itu pokok-pokok daripada apa e, adab dalam khutbah adapun e, bekal bagi para dai ini penting sekali karena di sini banyak para dai perlu untuk e, mengingat-ingat ini bekal yang perlu dipahami supaya di dalam berdakwahnya itu mengandung berbagai macam unsur kekuatan yang dapat mempengaruhi apa ini jamaah pendengar dan itu kemudian dapat membawa kepada arah yang lebih baik. Juga bisa anda bayangkan bagaimana kalau seandainya seorang dokter meriksanya nggak pakai alat dia, rekan-rekan orang ragu, ya berarti dokter ini cuma pakai perasaan tuh. Biasanya kan orang pakai alat dia jantungnya, ini cuma tidak tangannya gitu, ya berarti jangan-jangan dokter gadungan ini, nah, gitu. Jadi perlu alat itu kan. Bagaimana seorang ahli apa ini perkayuan, tapi dia nggak punya apa? Peralatan untuk bagaimana dia menata dan sebagainya itu. Ya, dia pas pasti harus pakai alat. Begitu pula dai, dia harus punya pakai alat-alatnya itu ilmu yang dimiliki itu ketika dia berdakwah. Jadi ada tiga langkah yang harus dimiliki oleh seorang dai supaya dia sukses di dalam berdakwahnya yang pertama ilmu. Ya, ilmu ini yang harus apa? Terus menerus digali. Ya, makanya tidak boleh kita berbicara kecuali dengan ilmu. Yang kedua ada ikhlas. Ketika apa? Akan menyampaikan, sedang menyampaikan, sesudah menyampaikan, dikoreksi betul keikhlasannya itu. Ya. Dan yang ketiga, menyayangi manusia. Artinya masing-masing dengan dengan kadarnya ya makanya Hajjaj bin Yusuf seorang penguasa yang berani ketika apa ini dinasihati oleh seorang dengan bahasa yang kasar di depan orang banyak kata dia eh kamu tidak lebih baik daripada Musa dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun tapi Allah mengatakan kepada Musa pergilah kamu kepada Fir'aun dan sampaikanlah dengan cara yang lembut ya Allah mengatakan baliknya seberapa menyampaikan dengan cara apa? Yang lembut, ya. Makanya perlu dalam kata kasih sayang. Ya kita itu ketika nasihati orang bukan karena dendam, bukan karena gemes, tapi karena kasihan. Kasihan orang saudara kita kok masuk ke syirik itu. Kasihan saudara kita kenapa melakukan bid'ah itu. Kasihan saudara kita kenapa kok dia terlibat dengan perselingkuhan itu. Kasihan saudara kita kenapa dia kok sampai apa merokok begitu. Kasihan saudara kita kenapa kemudian dia menjadi pencuri seperti itu. Nah, kenapa dia bohong seperti itu? Kita dasarnya apa? Kasihan. Sehingga kemudian kita menarik dia, membawa dia supaya menyadari kesalahannya itu. Ya. Nah, dengan itu makanya dia akan mampu untuk apa ini eh, membawa orang yang ini diperbaiki itu secara tepat. Yang pertama, ilmu yang perlu dikuasai oleh sang dai adalah ilmu Al-Quran. Ya, ini yang paling dasar, ilmu Al-Quran. Ialah sumber utama dalam Islam dan asas daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ialah lautan yang kemudian apa ini ditelusuri didalami oleh para ulama yang karenanya Ibnu Abi Abza itu seorang budak. Makanya para ulama di masa tabi'in itu kebanyakan para budak. Ketika kemudian harus bin Nafi sebagai gubernur Mekah itu ketemu sama Umar di Asqalan, ditanya, kamu tinggalkan wilayah kekuasaanmu itu yang mewakili kamu jadi gubernur siapa? Kata harus dia bilang Ibnu Abi Abza. Siapa Ibnu Abi Abza itu? Dia seorang uh, mantan budak. Masa kamu serahkan kekuasaan kepada mantan budak? Tetapi kemudian harus mengatakan, ya Anda muminin, dia orang yang apa Quran, paham tentang faraid, tahu tentang hukum. Amma hadza faqad sadaqta. Kalau begitu kamu benar. Bahwa inna Allah yadau inna Allah yarfa'u bi al-Qur'an akwaman wa yadau bihi akharin. Allah akan mengangkat seseorang itu karena kedekatannya dengan Al-Quran dan Allah akan merendahkan seseorang itu karena apa jauhnya dia dari Al-Quran ya makanya harus dekat dengan Al-Quran hafalannya terus ditambah pengetahuannya tafsir terus apa digali Ya, itu semua akan memperbanyak apa? Pengaruh dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam dakwahnya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Qaf ayat 45, "Fadzakir bil Qur'ani man wa'id." Ya, peringatkan manusia itu dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut terhadap ancaman, ya. Kalau orang itu dengan Al-Quran sudah tidak bergeming, tidak apa? Tidak berubah. Terus dengan apa lagi? Ya, dengan apa lagi tidak akan berubah kalau dengan aturan ya tidak apa? Tidak berubah. Makanya Al-Quran menjadi landasan utama untuk kemudian kita menyampaikan dakwah kita. Ya. Kemudian tentunya orang yang uh, dekat dengan Al-Quran dia akan menghidupkan Al-Quran dalam apa ini bacaan hariannya, dalam tahajudnya, dalam sholat-sholat sunnahnya, ya, dalam waktu-waktu luangnya, setiap kali selalu ya, berhubungan dengan dengan Al-Quran, kemudian dia dalami mana perintahnya, mana larangannya, ya, mana kemudian ada eh, eh, hukum-hukum e, e, yang kemudian harus digali. Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allam Al-Qur'ana wa sebagai kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia perlu mempelajari tafsir. Dia perlu mempelajari apa? Tafsir Al-Quran untuk lebih mendalami apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu banyak diungkap dalam tafsir dan tafsir ini banyak sekali ya tafsir ini banyak sekali e, ada tafsir yang ringkas ada tafsir yang yang apa yang luas ya seperti tafsir eh, apa ini e, eh, kalam al karena Syekh Sa'di itu ringkas ada tafsir yang apa ini sedang seperti tafsir apa e, Ibnu Katsir atau Syarif Tafsir itu ringkas apa sedang ada tafsir yang panjang apalagi berkaitan dengan masalah hukum yaitu apa tafsir Al Jami' Al Quran kalangan Al Qurtubi itu panjang ada tafsir yang memang membahas banyak perbezaan-perbezaan sehingga kemudian dia dalam secara bahasa, secara kaidah usulnya dan sebagainya sebagai Azwaul Bayan. Ya, kita syukuran-syukuran karena karangan Syekh Ya. Tafsir ini banyak sekali. Makanya kita perlu apa? Mempelajari tafsir ya untuk menguatkan penguasaan kita tentang Al-Quran sehingga banyak orang kemudian menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri hanya salah contohnya Saudara-saudara, jangan membuat fitnah sembarangan. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau ngomong, jangan memfitnah orang. Padahal ayat ini, wal fitnah itu asyadu minal qatil, kaitannya dengan syirik. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu kaitan dengan syirik. Pada fitnah yang dia katakan bicara dengan apa? Dengan masalah apa? Pembicaraan. Riba, adu domba, jadi nggak nyambung. Ketika bicara tentang orang-orang mujahidin yang berani ke medan laga, ya karena keberanian itu dia siap untuk mati syahid. Maka kemudian dilakukan jangan lakukan itu itu bodoh. Kalau Allah katakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Itu pernah dialami oleh Abu Ayyub Al-Ansari Ketika ada seorang berani melesat ke depan menghadapi musuh, dia kemudian melakukan apa? Perjuangan membela agama Allah. Begitu beraninya sehingga orang mati ketuk. Orang itu berani banget. Ya, dia apa ini kena ayat Al-Quran itu dia bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan ilmu ke dalam kehancuran. Kata Abu Ayyub, jangan kamu ngomong seperti itu. Orang ini tidak termasuk ayat ini. Karena saya tahu ayat ini kapan turunnya, di mana turunnya, untuk apa maksud ayat itu. Ayat itu berkaitan dengan orang yang tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Mereka itulah yang akan masuk ke dalam kehancuran itu. Ini nggak tepat. Ya, nggak tepat. Nah, ayat ini sekarang dipakai juga untuk dalil mengharamkan rokok. Kalian jangan merokok. Walaupun tidak izikum ilah tahluka. Ya itu juga akhirnya banyak apa? Salah apa? Salah apa? Salah arah, nggak tepat sasaran. Gak ada rokok, nggak usah pakai dalil itu, dalil yang lainnya. Hah? Dalil yang lainnya di surat Al-A'raf ayat 157 disebutin. Ya, yuhillu alaihim tayyibat, eh, yuhillu yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu alaihim al Ya, Allah itu Rasulullah ditugaskan untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok termasuk buruk atau baik? Buruk. Ukurannya apa? Harus ada ukurannya. Kalau dikatakan buruk itu apa ukurannya? Kalau orang itu kemudian mukanya buruk, wah ini, wah ini kobais ini. Nah betul. Ya, ukurannya buruk itu apa? Nah, diberikan kaidah Ibnu Katsir menyebutkan guru itu maksudnya adalah kullu ma'il khubus. Makanya kita mengatakan Allahumma inna a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Ya, setan laki dan perempuan itu buruk karena dia mengganggu. Jadi buruknya apa? Ibnu Katsir menyebutkan kullu ma yadurru ad-din wal badan. Semua yang merusak agama dan badan itulah kategorinya buruk. Itu namanya khaba'is khobaid. Semua yang merusak agama dan badan masuk dalam kategori khobaid. Ya. dan banyak lagi dari yang lainnya. Jadi harus tetap kafaran. Subhanallah tadi pagi saya di ke puskesmas saya minta itu kalau bisa saya pasang di sini apa. Jadi orang yang rokok itu disebutkan. Saya cuma tahu dalam seminar di Malaysia dalam satu batang rokok itu ketika orang merokok sampai habis itu sama berarti dia mengisap 4000 racun. Racun itu diterangkan kemarin tadi itu saya lihat itu satu racunnya untuk racun tikus. Itu yang kandung dalam rokok itu. Racun untuk menghilangkan kutek buat wanita itu. Ya, racun untuk untuk karbol. ya. Racun untuk wah macam-macam itu. Aku betul. Saya minta nggak ada Pak, cuma satu. ada aku lihat sini nggak ada rata insya Allah. Menurut saya orang yang rata itu stres. Ya, stres ya. Makanya jangan ngerokok. Kemudian yang ketiga, yang dia perlu apa? Menguasai tentang sunnah, belajar tentang sunnah. Ya, harus belajar tentang apa? Tentang sunnah. Karena kita nggak akan paham tentang Al-Quran kalau tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita sekarang terus terang saja dalam kajian-kajian kita umat Islam lebih banyak yang dibangun semangat. Ya, dalam ceramah-ceramah, dalam bedah buku, dalam kajian-kajian. Ya, jarang mengungkap tentang sunnah ini. Makanya hadis-hadis Nabi jarang dibawakan. Perlu kita gali sunnah itu. Saya Bukhari, saya Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Al-Zaihaqi, kemudian Sunan Ad-Darimi, Al-Musnad, karena Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani, itu semua perlu dikaji supaya kita kuat di dalam memahami Islam. Nah, di sana sudah dikeluarkan oleh para ulama mana hadis yang sahih mana yang tidak sahih istilahnya kita udah nggak perlu belanja lagi tinggal tinggal apa tinggal makan aja dari masakin semuanya makan aja males gimana kalau suruh belanja iya nah, makanya kita perlu apa mendalami itu semuanya kemudian eh, para dai perlu membaca tentang syuruhul hadis kadang-kadang hadis itu apa ini sulit dipahami karena Rasul mengatakan ini itu jawami al kalim. Aku diberikan oleh Allah kata-kata sedikit tetapi mengandung makna yang dalam. Ya itu maka perlu apa? Syuruh. Seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu dikarang oleh Ibnu Hajar selama 25 tahun. jumlahnya saja dia membuat itu 5 tahun. Syarah itu dibikin 25 tahun. Makanya Imam Syaukani, seorang ulama hadis dari Yaman, yang tadinya Zaidiya, kemudian berubah jadi Sunni, yang nulis kitab Nil Autar, itu kan ulama luar biasa itu, termasuk al hadis. Maka kemudian dia diminta untuk apa mensyarah Sahih Bukhari. Dia katakan Zahid hijrata al-fatah. Ya, tidak ada hujah setelah Maksudnya tidak ada lagi orang yang bisa membuat lebih baik daripada Fathul Bari. Ya, karena memang kedalaman ilmu yang ada dalam Fathul Bari itu. Tidak tahu berapa ribu kitab dari rujukannya itu. Padahal di masa itu tidak ada lampu kayak kita ini. Kita ada lampu, ada komputer, ada apa. Kalau nggak pinter-pinter dua tahun ini ya sudah kelewatan itu. Ya. Cuman alasannya banyak virusnya Ustaz. तो Yusuf itu अजबे रशीद itu. गई Kita diselesaikan sama Yusuf itu. Ya, jadi kita mempelajari apa? Suruh apa ini sunan, jadi keterangan sunnah sunnah Nabi lewat syarah para ulama, ya sehingga menjadi jelas. Umpamanya banyak orang sekarang ini kelompok-kelompok oh, jamaah-jamaah aliran-aliran paling banyak untuk supaya merekrut orang masuk ke dalam jamaahnya dia bukan Utsman mata walaysa fi uluqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Kalau kamu mati tidak berat mati jahiliyah. Ayo masuk rombongan sama kami. Kalau enggak kamu mati jahiliyah. Itu dijadikan apa marketing untuk menarik orang ke dalam kelompoknya. Ya. Nah, itu keliru karena itu salah penempatan. Ya. Nah, kemudian syarah Sunnah al atau Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi atau Tahfadz ahwani apa itu syarah sunan apa at-tirmidzi kemudian awil ma'bud syarah sunan Abi Dawud itu semua menjelaskan termasuk al-abali eh, an-nihayah fi gharib al-hadis Ibnu Athir itu mengungkapkan tentang ungkapan-ungkapan yang sulit di dalam hadis-hadis Nabi itu semua menambah apa wawasan kita di dalam memahami apa as-sunnah kemudian perlu juga para dai mengetahui apa saja hadis-hadis yang baik dan palsu. Nah, itu sudah dikumpulkan oleh para ulama. Seperti diantaranya Imam Suyuti Al-La'ali Masnu'a fil hadis al-mawdu'a. Kemudian juga sahabat ini uh, Imam Syaukani Al-Fawaid Majmu'a fil hadis al-mawdu'a. Kemudian Ibu Gawzi juga mengarah kitab al mawduad Kemudian Syazani mengeluarkan juga silsilah hadis dhaifah. Ya. Kemudian uh, uh, al ajluni Nulis apa ini? kasul Khafa. Itu semua mengungkapkan hadis-hadis yang palsu. Seorang ulama mengungkap tentang berapa hadis palsu yang dikatakan oleh orang Syiah tentang Ali bin Abi Thalib saja. Dikumpulkan sampai 3000 hadis. Ya, 3000 lebih hadis yang diberikan palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu saja. Oleh orang Syiah itu. Nah, itu mereka tahu. Kalau orang mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun jabuha. Ini banyak di bawah orang Syiah itu. Ya, saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Ali situ tidak saya. Ya, ini di bawah mereka. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis yang mungkin apa bisa terungkap di dalam kumpulan hadis-hadis yang baik dan palsu itu. Selain tentunya ilmu tauhid ya, seperti yang kita pelajari pada kajian-kajian kita itu harus didalami oleh para dai di dalam proses memahami tauhid, tauhid apa eh, rububiyah, asma wa sifat dan tauhid al-uluhiyah. Nah, kemudian eh, juga dai perlu memahami tentang ilmu fikih. Ya, karena ilmu fikih berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah praktis, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan bagaimana mengurus keluarga, ya. Itu masalah-masalah fikih ini penting Nah, insya Allah nanti pada minggu depan akan sudah mulai dibicarakan masalah figur siam, fikih tentang Ramadan. Ya, itu perlu dikuasai ilmu fikih, termasuk diantaranya juga masalah usul Kemudian ada juga ilmu tentang sirah nabawiyah. Ya, termasuk penting supaya mana di dalam berdakwah, metode di dalam apa ini menyadarkan orang, metode di dalam perjuangan, tidak terlepas daripada apa yang diajarkan oleh dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali buku-buku dan kitab-kitab tentang masalah sirah ya Kemudian eh, ilmu tentang akhlak, ya itu juga banyak sekali yang juga perlu dipahami. Kalau saya sebutkan kitabnya banyak sekali yang nampaknya cukup apa ini eh, berpengaruh dalam para ulama itu adalah e, al-adabul mufrad Meskipun ada bufat sudah ada upaya untuk mengeluarkan mana yang sahih dan mana yang laif. Itu mengandung akhlak-akhlak yang biasa saya apa ini gunakan untuk kajian di Radio Data sebagai hari Ya, Ya. Nah, barakallahu terakhir bahwa kita kemudian perlu ilmu masalah apa? Masalah e, tarikh, masalah sejarah. Ya, ilmu tentang sejarah perjuangan umat Islam mulai zaman Rasulullah sampai sekarang ini juga perlu dan termasuk sejarah para ulama. Ya, sejarah para ulama itu juga termasuk perlu. Nah, selain kemudian eh, tentang masalah apa ini bahasa, ya bahasa juga perlu. Nah, dengan demikian kalau ilmu itu tadi dikuasai secara baik oleh para dai, insyaallah maka dakwanya akan mengandung apa unsur-unsur positif yang akan dapat e, eh, menggugah dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada umat ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian tentang masalah e, dakwah dan dai kita anggap cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian yang lain kelanjutan daripada kajian kita atau kemudian kita akan bahas tentang fitur siang pada minggu yang akan datang insyaallah. Kita masuk ke data pertanyaan sebelum disampaikan apa ini jawaban terhadap pertanyaan yang kemarin tentang apa uh, mengaji di kuburan, Ustaz saya mau ada seorang bapak yang merasakan bahwa feelingnya yang dirasakan benar terhadap bila besok ada orang yang meninggal dan sekarang dia merasakan feelingnya itu dia sendiri akan meninggal pada waktu X yang tidak akan lama lagi dan si istri selalu apa ini? Hah? umurnya tidak panjang dan rindu kepada Allah dan Rasul. Istrinya menyemangati untuk jihad, dakwah dan tawakal bahwa yang terrahasia adalah Allah. Sehingga sikap tersebut terbawa pada kegiatan sehari-hari. Kadang-kadang termenung. Bagaimana menurut Ustaz? Sekalian, ada yang namanya farasah, firasat. Itu bisa benar. Ibnu Qayyim menulis kitab namanya farasah. Jadi suatu firasat dalam diri seorang mukmin terhadap sesuatu yang akan datang, firasat. Ya. Bisa benar itu tergantung daripada kualitas keimanannya. Tapi kalau sudah menunjukkan mau mati, nggak ada yang tahu. Nah, wa mata beri nafsun biayadin Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Jangankan mati, apa yang kamu lakukan besok nggak ada orang yang tahu. Ya, ada taqulanna li syai'in ini fa'ilun dzalika ghada. Dan kamu bicara besok aku akan lakukan begini begini begitu. Ya, makanya di akhir surat Luqman di sana disebutkan apa? Eh, rahasia Allah yang tidak diketahui kecuali Allah. Dan ini bisa jadi kita tanyakan kemungkinan dia godaan setan. Apalagi ada indikasi dia termenung. Ya, kalau termenung ini kemungkinan dia kemasukan setan. Kamu mau mati, kamu ini, ya. Kemudian ditakut-takuti, ya. Makanya kalau orang itu atau mungkin memang dia udah kronis penyakitnya. Kalau udah kronis saya kayaknya nggak ada harapan mati nih. kayaknya ada harapan mau mati. Kalau ada begitu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau mati itu lebih baik bagiku, matikan. Kalau hidup lebih baik bagiku, hidupkan. Gitu. Ya. Tidak boleh termenung-termenung kayak gini nih. Jadi istrinya bagus ini. Mendorong untuk berjihad. Berjihad bagaimana kalau umpama dia udah terkapar. Dia nggak, nggak bisa. Tapi dengan berzikir. Ya. Dengan apa? Tetap menjalankan sholatnya. Istiqomah. Ya istri ini bagus ini. Istrinya mendorong suaminya untuk istiqomah. Jangan bicara masalah mau matinya. Kalau mau mati semua bakal mati. Kalau dikatakan besok, besok yang mana? Besok bisa banyak. Besok, besok, besok, bisa besok namanya kan. Makanya itu bisa jadi badan setan. Bagaimana hukumnya belajar kristologi? Belajar kristologi ini tidak dibolehkan kecuali orang yang paham tentang tim. Ya, kalau tidak berbahaya malahan. Ya, jadi kalau seorang ingin mendalami kristologi, Sebaiknya dia memahami tentang yang hak. Sebelum dia memahami yang batin, perlu dia memahami apa? Yang hak. Sebab kalau dia tidak yang hak, belajar yang batin, nanti malah apa? Berpengaruh. Jangan-jangan Yesus ini benar jadi ke Tuhan. Nah, bahaya itu kan. Ya. Dan ini adalah merupakan godaan setan itu. Dan keliru banyak orang mengajarkan filosofi, semua orang yang belajar filosofi. Semua orang di apa? jadi filosofi. Tidak betul itu. Para ulama dulu tidak begitu. Para ulama salah tidak ada yang begitu. Bahkan yang tahu filosofi tidak pernah tahu orang kalau dia ahli filosofi Buktinya itu, Syarah Rahmatullah Hindi. Pada saat dokter Philip Binder menantang siapa di antara ulama kalian, wahai penduduk Islam di India, yang siap berdebat dengan saya, mari maju. Siapa yang ahli kristologi? Ta'ala lahum. Tahu-tahu muncul hamba Allah yang rahmatullah ini. Sama dari desa. Tapi dia ulama besar. Orang tidak tahu. Dia tampil dan kemudian berdebat dengan dokter Filipina. Kelas itu dokter Filipina itu. Maka kemudian dia apa menghindari supaya tidak menghindari terkenal supaya enggak apa enggak dikenal orang dia pergi ke Mekah sampai mati dari Mekah sebelum mati itu ketemu orang yang tahu tentang dia kemudian dia diminta untuk mengarang kitab namanya Izharul Haq dari buku inilah munculnya Ahmad Dijad. Ahmad Dijad ketika ditanya bagaimana anda menjadi kristolog yang hebat ya dulu saya ini sebenarnya tukang kontong. bukan apa orang jual apa jual ini warung tapi ketika, sering didatangi orang Kristen mau ngajak Kristen Kristen kesel saya akhirnya saya pelajari Izharul hak itu ya, kata berkata sampai saya mengerti betul baru saya dapat dan itu kemudian saya apa Ahmad juga belajar juga masalah Al-Quran masalah Sunnah masalah jadi sekalian bahaya kalau langsung belajar teologi tanpa dipersiapkan suatu pemahaman yang utuh tentang Islam dalam diri orang itu makanya lihat banyak orang yang mengajarkan teologi bermasalah contohnya dalam satu kesempatan diskusi saya dalam VCD debat antara kelompok Islam dan kelompok apa ini Nasara. Nah, salah satu pendeta Nasara itu sepertinya dia sudah banyak membenarkan Islam. Apa kata komentar dari banyak orang itu? Oh, berarti dia udah Islam tuh, udah Islam tuh. Apanya udah Islam yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya, jangan kan cuma ngomong, kalau dia sholat, kalau dia puasa, kalau dia haji, kayak gogonya itu. Haji, tapi dia bukan orang Islam. Soalnya dia belum mengucapkan dua masyarakat, syahadat, apa Islamnya itu? Nah, karena dia lebih tauhid. Padahal itu banyak lagi loh. Nah, makanya ini kalau tidak didasarkan kepada apa? Pemahaman yang benar. Memang betul. Itu adalah jahiliyah perlu kita pahami. Tetapi harus paham Islam dulu. Makanya Ibn Khattab mengatakan, La ariful Islam, malam ariful jahiliyah. Islam dulu, baru pahami jahiliyah. Ya. Bagaimana cara membedakan antara khotib yang berilmu sahih dengan yang berilmu baik? Caranya dari penyampaiannya, dalil yang dia bawakan, ya, dalil yang dia dia bawakan, keterangan yang dia sampaikan, urut-urutan apa yang dia bawakan, itu semua menunjukkan kualitas cah itu, ya. Nah kalau khotbah Ukurannya kata Rasulullah min terrajul Di antara ilmu kedalaman seseorang itu Kata Nabi kalau khutbahnya pendek Sholatnya panjang Kalau yang khutbah itu panjang khutbahnya Itu menunjukkan kualitasnya kurang bagus Ya Jadi kalau khatib itu pendek, padat Ya Itu makanya bisa menjadi kurang yang disampaikan oleh Rasul tadi itu. bagaimana kalau bagaimana kalau majangkan kuku pada saat berperang? Apakah termasuk mengikuti jalannya setan? Sedangkan keterangan tersebut terdapat dalam kitab Qaul Sadid. Mana ada Qaul Sadid yang menyebutkan kalau perang kukunya panjang? Saya nggak tahu itu. Di mana Qaul Sadidnya itu? Ya, nggak tahu siapa nanya ini ini ada kaulun syadid, mungkin ada betul. Kaulun syadid berarti kata-kata yang keras. Kalau al-kaulun syadid, itu kalangan Syekh Sa'di. Saya belum menemukan di sekitar itu ada. Kalau perang pakai kuku yang panjang. Apalagi sekarang perang nggak pakai kuku, memang perempuan cakar-cakaran. Ya, sekarang udah pakai rudal balistik, rudal apa? Ya, tetap saja nggak betul itu. Mungkin aja waktu itu ada orang yang kemungkinan ibu-ibu dia belum sempat apa nyetir apa nyetir apa kukunya ada musuh di perahu musuhnya itu mungkin aja itu. Tapi saya nggak tahu kalau itu merupakan satu syariat karena Rasulullah mengajarkan apa ini bagian dari daripada musuhnya fitrah ya sunnah fitrah itu diantara apa mencukur apa kuku ya itu diterangkan oleh Imam Nawawi dalam caranya itu tidak melebihi 40 hari. Mencukur kuku, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, bulu yang bawah, itu semua jangan lebih daripada 40 hari. Bagaimana kaitannya yang kita dengar? Kita sampaikan pada anak istri, sedangkan ada keterangan dengan siapa yang menyampaikan apa yang dia dengar saksikan bahwa ia itu pembohong. Ia tidak titik pembohong. Maksudnya itu orang itu kalau dengar semuanya yang benar dan yang nggak benar. Ya, Rasul mengatakan kata benar mar'i an yuhadditsa di kulima ma Cukup orang itu dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Sebab yang dia dengar kan nggak semuanya benar. Yang benar saja disampaikan. Ya, kalau yang nggak benar jangan sampaikan, Ya. Atau atau apa yang dia dengar belum siap untuk disampaikan. Umpamanya Anda punya istri cemburuan. Dengar habis pengajian, saudara-saudara Ibnu Abbas mengatakan, sebaik-baik lelaki itu yang paling banyak istrinya. Pulang-pulang istrinya lagi apa? Tapi nunggu suaminya tak tujuh pengajian. Ustaz mengatakan sebaik-baik laki yang paling banyak istrinya. Dan ngambil tuh perempuan udah. Cemburuan diomongin langsung begitu. Ya. Jadi apa? Perlu pengkondisian. Ya. Jadi sesuai dengan keadaan kita sampaikan apa yang bermanfaat buat mereka. Ada seorang kawan yang sedang kuliah. Tapi banyak sekali fitnah dari perempuan yang ia alami. Kalau ia menikah harus memutus kuliah. Pertanyaannya, bisa tak kuliah sambil menikah? Kenapa tidak? Paling enak itu. Kuliah kan, menikah. Lebih bagus daripada fitnah. Ya. Kalau sudah fitnah itu menyebabkan dia akan terjerumus di masa kuliahnya itu lebih baik dia menikah. Dan nggak ada halangan, ya. Apa menikah sambil sambil kuliah. Saya tadi di batas lima jadi sisanya untuk apa? Minggu depan insya Allah. Dan tambahnya untuk selanjutnya kita sampaikan kepada saudara kita Yud mana? Masyud di mana? Hah? Jangan sembunyi kamu maju. Ya, dia kemarin ditugasi dari salah satu pertanyaan untuk mengungkapkan tentang masalah apa? Membaca Quran, larangan membaca Quran di di kuburan. Ya, mau sampaikan sih. Panjang nggak? Iya, cukupnya aja. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan Bapak-bapak, ibu-ibu serta ikhwan sekalian Jadi saya akan menyampaikan salah satu pertanyaan yang kemarin dibebankan jawabannya oleh saya masalah tahrij hadis apa membaca Quran di atas kuburan setelah saya telacak dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil kubur eh, fi ahwalil mauta wa umuril akhirah itu berdalil dengan sebuah asar dari Imam Ahmad itu jadi itu adalah perkataan dari Imam Ahmad sendiri Suatu ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di atas kubur itu adalah bid'ah. Ada salah seorang murid beliau itu mengatakan, bahwa Imam Ahmad, apa pendapatmu terhadap uh, salah satu perawi dari siapa? sahnya Imam Ahmad ya Muammar bin siapa ya situ saya agak lupa namanya Ustaz. Uh, Imam Ahmad sikoh katanya. Sikoh. Nah, setelah itu juga e, menurut tadi mengatakan kalau begitu saya pernah mendengarkan dari saya itu dia meriwayatkan hadis bahwasanya dia menyampaikan riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah menyampaikan hal tidak apa-apa membaca Al-Quran di atas kubur cuma redaksi, redaksi hadisnya dalam kitab ini enggak ada Nah, untuk melacaknya saya butuh perlu banyak waktu dan banyak kitab. Sementara di sini terbatas dan saya punya banyak kesibukan. Jadi redaksi habisnya tidak saya temukan. Yang jelas tadi kasusnya seperti itu. Kalau memang berdalil sama dalilnya Imam Ahmad, ya seperti itu. Apa yang saya ungkapkan tadi, gitu ya. Kalau dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan tidak ada satu hadis pun yang jelas yang menjelaskan bahwasanya dulu ada Rasulullah membaca ayat Al-Quran di atas kubur. Yang ada adalah apa untuk mengurangi beban penderita eh, orang yang Rasulullah waktu itu tahu ada orang yang diadab di atas kubur Rasulullah mengambil dahan ya dahan dipotong yang masih basah ditancapkan di atas kubur itu dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Eh, orang yang dalam kubur itu akan terkurangi adatnya selama dahan itu masih basah dan ketika sudah kering uh, akan dianggap lagi orang yang di, di, di dalam kubur itu itu itu dan sebenarnya yang menjadi permasalahan inti itu adalah sampai tidak pahala orang yang membaca Quran dan hadiah apa pahalanya itu dihadiahkan kepada orang yang mati dan itu dalilnya banyak cuma dalam memahami dalil itu banyak perselisihan e, ada hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim yaitu ikra'u ala mautikum yasin gitu ya kalau dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan yasin kolbun Quran e, surat yasin itu adalah hatinya Al-Quran nah permasalahannya Nah, apa makna bahwasanya perintah Rasulullah bacakanlah pada orang yang mati kamu dengan surat Yasin. Itu dalam menafsir, e, menjelaskan hadis itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menjelaskan bahwasanya maksudnya mati itu adalah ketika mau mati bukan sudah mati. Jadi pas mau mati baru dibacakan Yasin, kalau sudah mati ya sudah yang dibacakan. Tapi ada yang berdebat Oh nggak apa-apa, itu oh, maksudnya adalah ketika sudah mati. Bisa cukup ya. Saya kira itu. Jadi untuk tahrir hadis yang disebutkan dalam kitab juga dalam kitabnya nggak disebutkan, ya nggak ketemu. Dalam disuap, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebetulnya masalah ini kalau saya sampaikan satu malam pun nggak habis. Jadi uh, usaha saya selama kurang lebih tiga hari saya buka merojek kitab-kitab yang kalau ditumpuk mungkin ada segini itu saya cukup sampaikan 5 menit deh. jadi semoga antum sekalian mengambil manfaat eh, wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jazakumullah khair ini satu contoh ya bagaimana mencari satu hadis ini dia aja nggak ketemu ya berarti memang begitulah namanya ilmu Bukan cuma dia, hatta ulama-ulama besar. Kadang-kadang mereka cari satu hadis itu, satu minggu nggak ketemu. Kadang-kadang istrinya bawa makanan pagi, sarapan pagi. Dia nggak tolak. Siang sibuk dia cari terus. Siang bawa makanan siang, main pagi masih utuh. Dipanggil ambil pagi. Nah, sarapannya diambil, yang siang taruh. Dia nggak sempat makan lagi. Sampai nyari, penasaran terus tuh. Sampai malam bawa makan lagi yang siang masih utuh. Bayangkan kita. Ya. Jadi karena otaknya bagaimana mendapatkan hari itu. Kadang-kadang seminggu belum dapat. Jadi itu kalau ulama apalagi yang sedang belajar itu jadi ulama. Jadi kita maafin dia. Tapi tetap masih punya tanggungan harus nyari terus. Nah, kedua, yang dia sampaikan kedua nambah dia jadi kalau ngomong akhirnya nambah masalah apa bacaan Quran untuk yang mati bisa dipahami salah ya Iqra Yasin ala mautakum bacakan Yasin kepada orang yang mau mati itu yang lebih tepat kenapa karena praktek Rasulullah seperti kata Rasulullah Iqra'u mautakum lakinu mautakum bila ilaha illallah Talkinkan orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan orang udah mati baru diajarin la ilaha illallah. Enggak ada. Tapi ketika mau mati baru diajarkan la ilaha illallah. Begitu pula ketika mau mati bacakan surat Yasin. Apalagi kalau orang itu sudah sudah apa nggak bisa ngomong sudah nggak apa sudah nggak sadar itu kan sudah apa waktu mau mati itu sekarang ngomong aja susah dibacakan surat Yasin. Ya. Jadi itu itu yang tepat. Nah, sekarang saya bacakan beberapa sumber ya tentang bid'ah membacakan Quran di kuburan. Di sini ada saya sebagian buku Mu'jamul Bid'ah, kamus bid'ah bid'ah. Ini bid'ah tak dunia dimasukkan di sini semuanya. Ya. Jadi bukan bukan dia menyebutkan dari dalilnya dia menyebutkan preferensinya aja. Jadi masalah tentang bid'ah bacaan Quran di kuburan ini referensinya ada puluhan. Ya. Mungkin dia nggak punya itu. Sebagian mungkin ada ya. Jadi seperti namanya kiraat yasin di kuburan itu dikatakan bid'ah diantaranya dalam kitab Ahkamul Janaiz eh, karangan Syekh Al-Ghani halaman 258 259 eh, 259. Kemudian kiraat Al-Fatihah ya kepada di atas kepala orang yang sudah mati ya atau membaca awal al-baqarah di, di kakinya orang yang sudah mati ini dikerjakan oleh sebagian orang dan itu beda ah, nggak ada dasarnya sama sekali kemudian eh, membacakan Quran di depan jenazah waktu adanya di kuburan ya bisa jadi di daerah apa waktu di itu dibacakan apa bacaan Quran itu Nah, disebutkan dalam kitab Al-Mi'yar, juz 12, halaman 28. Tidak al Qurra, kalangan Bakar Abu Zaid, halaman 21. Tidak al Qurra, kalangan Muhammad Musa, halaman 11. Hadis Abu Aifa Al-Bani, kalangan apa nomor 50. Syarul Ihya Az-Zubaydi, ayat apa, juz 2, halaman 285. al madqal Ibn Hajj, Juz 3 halaman 263. Al-Ibda fi Madar Ibtida yang kami saya Ali apa? Ali Mahfud halaman 24. Ini semua mengungkapkan tentang bid'ahnya bacaan Quran di kuburan bagi orang yang sudah meninggal. Dan banyak lagi sekali apa? referensi-referensi lain yang semuanya menguatkan larangan bacaan Quran di di kuburan ya. Jadi kalau seandainya ada pendapat yang pendapat itu mungkin benar mungkin salah tapi yang kembali kita kembalikan apa? Bagaimana praktek Rasulullah dan para sahabatnya? Itu yang tidak ditemukan adanya praktek mereka membacakan Quran di, di kuburan. Karena itu tidak ada dasar bagi mereka yang apa berpendapat tentang adanya bacaan-bacaan Quran tertentu di, di kuburan ini.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 Yang kedua, Ustaz Abu Ubaidah Al-Qasmi, beliau dari Dewan Dakwah, insyaallah akan menyampaikan tema target Ramadan. Hari Ahad tanggal 17 September 2006 tepat dengan tanggal 23 Syaban jam 9.00 sampai dengan zuhur sampai selesai. Sekali lagi kepada jemaah sekalian kami sampaikan insya Allah dari dekan Al-Islam akan ada tabli akbar menjelang Ramadan bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah MA dengan tema bagaimana Salat dalam berpuasa yang kedua Ustaz Abu Ubaidah Al-Qasmi beliau dari Dewan Dakwah dengan tema tarif Ramadan Insya Allah pada hari Ahad tanggal 17 September 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Saban 1427 Hijriah jam 9.00 sampai dengan zuhur. Ini segera ini umum dan gratis. Uh, jelas kalian bagi ini yang mendapat informasi lebih lanjut ada pamflet yang kami sediakan di lantai bawah. Demikian pengumuman dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सुखी निदान सब لله رب العالمين أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر نت اللہ أدر من من دينارا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faya ayuhal muhadirun. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis zikir majelis fikir yang disebutkan oleh sahab oleh tabi'in yaitu Abi Rabah bahwa majelis ilmu eh, ikhwan fillah azakumullah sebelum kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Farid Ahmad Uqbah ada beberapa tata tertib yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan iwan semua bisa mengindahkan tata, tata tertib tersebut yang pertama Peserta mengikuti susunan acara yang telah ditentukan oleh panitia dengan tertib Ini kami mohon agar mengikuti tata tertib yang di, dibikin oleh panitia Kemudian kedua Jika ada keperluan harap peserta untuk minta izin kepada panitia mau mungkin keluar dari komplek ini bisa minta izin tetapi kalau hanya sekedar